dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Izar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar Pengarang cerita Tizar Sponsen Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Aki Pada seri yang ke-17 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Margaret sebagai Diahwari, Norman sebagai Kayan, Yuli sebagai Cempaka, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Nyai Kembang Hitam atau Anting Wulan tidak mampu mencegah Lastri pembantunya dari pengaruh kekuatan gaib Nenek Ranggis. Bahkan ia sendiri terkapar tidak sadarkan diri oleh kekuatan Nenek Ranggis melalui diri Lastri. Juga diceritakan, Prabu Purbaya tengah memburu Nyai Kembang Hitam tiba di pinggiran sawah dan berbincang-bincang dengan seorang penduduk. Terdengar berita bahwa sekelompok wanita berhasil menggulung gembong perampok terbesar di sekitar kaki Gunung Salak. apakah Raden belum mendengarnya? Wanita? Ya. Sekelompok wanita yang melakukannya? Iya benar. Apakah itu bukan sebuah hal yang luar biasa? Iya, benar-benar luar biasa. Di desa manakah itu terjadinya, Paman? Hmm, desa Panongan. Sebuah desa yang cukup besar Apakah Raden hendak mencari mereka di desa itu? <laughs> Percuma, Raden. Mereka telah pergi meninggalkan desa Panongan menuju sekitar Gunung Mangun. Gunung Mangun? Hmm, aneh. Rasa-rasanya saya baru sekali mendengar nama itu, Paman. Di manakah letak Gunung Mangun? Dan, uh, apakah memang ada gunung yang bernama seperti itu? <laughs> Iya, iya tentu saja ada. Tetapi itu bukanlah gunung dalam arti yang sebenarnya, Den. Gunung Mangun adalah sebuah bukit. Uh, malah tidak terlalu besar. Tetapi para penduduk di sekitarnya sejak dulu menyebutnya dengan nama Gunung Mangun. Uh, eh, jauhkah dari sini daerah itu, Paman? Uh, cukup jauh, Den. Tetapi, um, jika Raden pergi berkuda, tidak sampai sore hari juga sudah sampai, Den. Tempatnya di sekitar kaki Gunung Salak. uh, uh, sebaiknya engkau jangan pergi ke sana, Raden. Karena tempat itu merupakan sebuah tempat yang sangat berbahaya, Den. Apa yang ada di sekitar tempat itu, Paman? Hingga Paman katakan berbahaya. Siluman, Den. Setiap orang yang berani naik ke atas bukit itu, ia akan menjadi gila. Dan semua itu telah terbukti, Den. Eh, eh, baiklah, Paman. Cukup sudah saya beristirahat. Sekarang saya akan melanjutkan kembali pengembaraan saya. Mari, Paman. Prabu Purbaya kemudian melangkah perlahan-lahan meninggalkan Dango di pinggiran sawah. Setelah merasa cukup jauh, dan di luar pengamatan laki-laki tua tadi, Rabu Purbaya segera melesat, berlari bagikan angin tofan menuju arah selatan. Akan kulihat ke sana. Oh, benar saja. Aku akan membersihkan tubuhku beberapa saat dengan air sungai yang sejuk itu. Beberapa saat saja, nampak Prabu Purbaya sudah berada di dalam air sungai itu, menikmati kesejukan airnya. Alangkah dinginnya air sungai ini. Eh, sepertinya aku mendengar suara tertawa wanita-wanita. Oh, itu mereka. Rupanya beberapa orang wanita tengah mandi di sungai ini. Beberapa puluh tombak di depanku. Hmm, itu. Mereka berada di balik rumbul semak dan batu di depanku. Rupanya ada desa di sekitar tempat ini. Iya, aku akan mencoba mencari tahu di mana letaknya bukit itu. Iya, Gunung Mangun itu. Oh, cukup sudah aku membersihkan tubuhku. Baru saja Prabu Purbaya selesai mengenakan pakaiannya, tiba-tiba saja telinganya mendengar suara seorang anak kecil yang rasanya cukup akrab di telinganya. Ayo Bi, kita naik ulu lagi. Jangan Kayan, kita sudah cukup jauh dari pondokan kita. Kembalilah, ya. nanti pakaian kita hilang dicuri orang. Hei, suara anak itu sepertinya aku kenal. Iya, dia. Anak itu adalah Kayan, putranya Kembang Hitam, putra Bibi Wulan. Oh, rupanya aku telah berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. wanita-wanita itu kembali, aku dapat menemui anak itu dan bertanya tentang ibundanya. Sementara itu, Kayan yang masih saja bermain di sungai itu, bermain dengan arus ombak sungai yang cukup deras, melompat-lompat di bebatuan. Tiba-tiba saja menjadi terkejut ketika melihat seseorang yang tengah duduk di atas sebuah batu besar di tengah sungai itu tersenyum memperhatikannya bukankah bukankah paman paman Pur Purbaya? <laughs> Bagus. Bagus kau mengenalku, Kayat. Anak baik. Apakah paman sedang mencari istri paman? Bibi Cempaka? Hei, kau kau tahu kau bertemu dengan istriku. Di mana dia sekarang, Kayan? Hmm, saya tidak akan memberitahukan pada paman. Karena paman pernah membebaskan um, melarikan paman-paman saya di hutan loyang. <sighs> Suatu saat kau pasti akan mengerti, Kayan. Paman yakin kau adalah anak yang baik. Kau berasal dari darah kaum kesatria yang lurus hati. Um, paman tidak memaksa Kayan? Kenapa paman harus memaksa Kayan? Memaksa orang yang tidak mau. uh, uh, tapi, tapi itu kan istri paman kau ingin memberitahukan pada paman. Hmm? Tapi bagaimana? Apakah paman akan menyakiti bibi dan mm, uh, juga ibuku? Ah, ketahuilah, Kayan. Aku ini adalah sahabat baik dari ibumu. Aku pernah satu perguruan dengan ibumu dalam belajar ilmu kanuragan. Bahkan aku banyak berhutang budi pada ibumu. Ya, ibumu bersama dengan ayahmu telah menyelamatkan diriku menyelamatkan istriku. Ia menyelamatkan diriku dan juga keluargaku tanpa menghiraukan keselamatannya lagi. Sesungguhnya lah, ibumu adalah pendekar wanita yang sejati. Uh, yang keras hati. Um, uh, istri paman, um, Bibi Cempaka? Kau telah oh. bertemu dengannya? Hah? Iya. Istriku telah bertempur dengan ibumu tidak, Paman. Tapi dengan Bibi Wari, Bibi Ningrum, dan teman-temannya. Uh, lalu? Um, Bibi Cepaka dimasukkan ke dalam kamar pondokan kami. Oh, lalu di manakah ibumu? Ibu saya, um, ibu saya di atas puncak Gunung Mangun sudah lebih dari satu purnama. Hmm. Uh, maukah engkau mengantarkan paman ke tempat istri paman dikurung? Hmm? Hmm. Bagaimana? Saya akan mendapat marah. Waktu yang lalu, setelah saya menemukan bibit cempaka yang pingsan di pinggir sungai, setelah itu saya juga tidak diperbolehkan bertemu juga berdekatan dengan bibit cempaka. Ah, pingsan di pinggir sungai. Oh, yang jaga Dewa Betara. Apa yang telah terjadi dengan cempaka istriku? Uh, ayolah antarkan aku ke sana, Kayan. Percayalah, semua bibimu tidak akan mengetahuinya. Tidak tahu. Bagaimana kamu mungkin, Paman? Ada 40 orang bibiku yang menjaganya. Dan juga 10 orang Paman. Iya, mereka tidak akan tahu. Percayalah pada Paman. Mari. Mm -mm. Ba baik, Paman. Prabu Purbaya dan Kayan telah hilang dari pandangan. Sementara itu Kayan masih tidak menyadari hal itu. Oleh karena itu, ketika tiba tak jauh dari pondokannya. Mm -mm, saya, saya bersembunyi saja, Paman. Paman, masuklah sendiri saja. Paman bisa menemukan istri Paman di pondok yang paling besar. Di bilik paling belakang. Itu, di sebelah sana. Tenanglah, kita akan bermain-main. Kau akan saksikan nanti bahwa mereka tidak akan mengganggu kita. Tidak mungkin, Paman. Ayolah. Kau harus percaya pada kata-kata Paman. Eh, eh, eh. Hmm, lihat itu. Seseorang memandang kemari. Lihat. Tetapi mereka tidak menegurku, juga menegurmu. Hmm? Iya. Hmm, tapi mungkin mereka tidak jelas menyadari bahwa ini ada Paman Purbaya. Suami dari Bibi Cempaka yang mereka kurung. Ayolah, kita lihat saja. Mari. Mm -mm. Baiklah. Ya, aku tidak seharusnya takut. Mereka tidak mungkin berani menghukumku. Karena ibuku adalah penguasa di perguruan kembang hitam. Mari, Paman. Demikianlah, Kayan akhirnya memberanikan diri berjalan bergandengan dengan Prabu Purbaya tetapi ketika semakin dekat, ia menjadi semakin tidak mengerti karena tidak ada satupun dari penghuni pondokan kembang hitam itu yang menegurnya, bahkan menoleh pun tidak. Hmm, inikah pondoknya? Mm, uh, ya, Paman. Mari masuk. Masuklah. Tidak perlu kau kunci kembali pintu itu. Biarkan saja terbuka. Itu dia kamarnya. Oh, bagus. Tak ada wanita yang menjaga di dalam sini. Mari. Setelah tiba di dalam kamar tahanan itu, Prabu Purbaya melihat cempaka permaisurinya terbaring lemah. Segera saja Prabu Purbaya merapalkan Aji untuk melepaskan Aji halimunannya. Dinda Cempaka. Oh, kau, kau Kanda Purbaya. Oh, akhirnya kau datang juga membebaskan aku, Kanda. Apa yang telah terjadi, Dinda? Mengapa kau bisa seperti ini? oh, entahlah, Kanda. Setiap beberapa saat mereka kembali kemari dan menutup jalan darahku dengan totokannya. Oh, dan tenagaku sendiri. Oh, entah kenapa, suatu saat suka hilang secara tiba-tiba dan muncul secara tiba-tiba pula. Dan hal itu terjadi manakala rasa pusing dan mualku datang. Biarlah, aku akan membuka jalan darahmu, Dinda. Cobalah untuk memulihkan tenagamu kembali. Aku akan berjaga-jaga di sini. Baiklah, Kanda. Sementara Prabu Purbaya berbincang dengan istrinya Cempaka, Kayan berjaga-jaga dengan mengintip melalui celah-celah pintu kamar tahanan itu. Dan ketika Cempaka mulai bersemedi untuk mengumpulkan tenaganya. Oh, mereka datang, Paman. Bibi Wari dan teman-temannya. Rinjani, tiba-tiba saja aku menjadi khawatir. Sebaiknya kau jemputlah Kayan. Dia tadi aku tinggalkan di tempat mandi kita. Carilah. Jika tidak ada, mungkin ia naik hingga ke hulu sungai. Hei, Paman. Apakah Bibi Wari sudah buta? Bukankah tadi kita lewat di sampingnya? Diamlah saja baik-baik di belakang Bibi Cempaka. Biar aku yang akan menghadapi Bibi Warimu yang galak. Hmm? Hmm, tidak, Paman. Hmm, aku, aku justru akan keluar. Aku tidak mau berada di sini. Hmm, tentu Bibi Wari akan marah. Jika tahu, aku yang memberitahukan paman kemari. Uh, iya ya, bolehlah. Cepatlah keluar. Diah Waris dan beberapa temannya terkejut mereka melihat pintu kamar tahanan terbuka dan muncul seorang bocah yang ternyata adalah Kayan. Hei, kau, kau, bagaimana kau bisa berada di dalam sana? Kapan kau kembali? Hmm, baru saja aku kembali dan aku ke sini melihat Dewi Cempaka. Kau benar-benar nakal dan merepotkan kami, Kayan. Ningrum, Periksa kamar itu. Ningrum kemudian beranjak dari tempatnya dengan ditemani oleh seorang temannya. Sementara dua orang wanita lainnya bersama dengan Diah Warih dan Kayan memperhatikannya dengan wajah yang tegang. saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.